Radio Muslim di 1467 AM dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah di ayat yang saya bacakan ayat kedua yang saya bacakan dan ayat ini biasa diulang-ulang oleh para khutbah, para khotib, ya, khotib di mimbar-mimbar Jumat, para mubalik, mubalighah, para ustad dan ustadzah dalam ceramah-ceramah mereka. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ya, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya ayuhalladina amanu takullah Bertakwalah kalian kepada Allah dengan menjauhi segala macam larangan dan menjalankan segala macam perintah. Di ayat ini atau dalam potongan ini kita ambil faedah bahwa orang beriman pun tetap perlu diingatkan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian. Se setinggi apapun iman seorang hamba, tetap harus mendengarkan nasihat. Meskipun nasihat itu mungkin berulang maka apalagi kita tidak ada istilah sudah lama ngaji atau senior semuanya harus siap untuk mendengarkan nasihat kemudian yang selanjutnya juga terkadang nasihat itu berulang maka tidak ada juga alasan bagi kita ketika meninggalkan atau tidak mengikuti sebuah majelis majelis ilmu dikarenakan di majelis itu membahas sesuatu yang pernah dibahas. Misalnya kita akan kedatangan tamu pekan depan insyaallah taala. Ustaz Ahmad Zainuddin insyaallah nanti akan diumumkan hafizahullah taala. Mungkin dia akan membahas tema-tema yang mungkin pernah dibahas di majelis-majelis yang ada. Tapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghadiri dengan alasan itu sudah pernah dibahas. Adapun ada uzur lain itu di luar pembicaraan. Kenapa? Karena orang yang beriman itu masih tetap membutuhkan yang namanya nasihat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Kemudian faedah selanjutnya adalah dari potongan berikutnya. Wa qulu qawlan sadida. Dan katakanlah perkataan yang baik. Perkataan yang lurus, yang baik. Apa itu perkataan yang baik? Perkataan-perkataan yang mendatangkan maslahat bagi kita di akhirat. Zikir, qiraatul Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, berkata lemah lembut kepada saudaranya linul kalam ya memasukkan kebahagiaan di hati seorang muslim dengan perkataannya mendoakan dan seterusnya ini adalah perkataan-perkataan yang baik menjauhi eh, kesyirikan dengan perkataannya menjauhi ghibah nah Eh, kemudian Allah memberikan uh, faedah dari itu semua. Dan kita tahu bahwasanya perkataan yang baik itu adalah bagian dari takwa. Perkataan yang baik adalah bagian dari takwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus. Setelah takwa, Allah memerintahkan untuk berkata yang baik. <clears throat> Ini menunjukkan <clears throat> tentang khuturatu al-kalam, bahayanya perkataan. Karena dalam kaidah dikatakan zikru al-khas ba'dal am yang dulu ala ahamiyati dzakal khas. Ketika satu perkara yang spesifik bahasa kita ya, yang khusus ya, bahasa Arab. Ketika satu perkara yang khusus itu disebutkan secara khusus setelah sesuatu yang sifatnya umum. Takwa itu sifatnya umum. Kemudian berkata yang baik sifatnya apa? Khusus. Ini menunjukkan bahwasannya yang khusus ini penting banget ini. Penting sekali. Karena dikatakan oleh karena itu dikatakan oleh e, sebagian ulama bahwa Perkara yang pertama kali perkara yang pertama kali harus diperhatikan seorang hamba setelah hatinya mendapatkan hidayah ya, per perkara yang pertama kali harus diperhatikan oleh seorang hamba setelah dia mendapatkan hidayah adalah lisannya lisan Dan ini benar sekali. Terkadang kita setelah mendapatkan hidayah, kita jadi sulit menjaga lisan. Dengan membicarakan aib, hmm, bukan mungkin bukan kesalahan, tapi aib orang lain. Dengan ringan. Di majelis-majelis. Ya dan yang diikuti adalah majelis aib bahkan terkadang suka mencari aib orang lain ini bahaya sekali maka ayat ini mengingatkan kita majelis yang diawali dengan ayat ini mengingatkan kita untuk hati-hati bahwa perkara yang pertama kali harus dicermati setelah seorang itu mendapatkan hidayah adalah lisannya lisannya ya setelah dia hatinya mendapatkan hidayah, dia harus memperhatikan lisannya. Karena kita ketahui bahwasanya lisan ini juru bicaranya juru bicaranya hati. Hati itu pemimpin anggota badan, lisan juru bicaranya. Kalau boleh dikatakan sebagai menteri ya menteri penerangan. Ya. Dan betapa banyak yang namanya menteri penerangan, betapa banyak yang namanya juru bicara mendahului pemimpin. Jadi pemimpinnya belum mengatakan sesuatu, belum memutuskan sesuatu, juru bicaranya sudah terlebih dahulu bicara. Ini bahayanya lisan. Jadi bahaya, lisan itu terkadang nyetir hati. Yang dia itu adalah pemimpin. <clears throat> itu bahayanya. Makanya kita harus betul-betul jaga berdasar firman Allah taala ini ya ayyuhalladzina amanu takullah wa kaulan qawlan sadida pertama kali yang harus dijaga hati kemudian setelah hati mendapat hidayah pertama kali yang mendapat yang harus kita jaga adalah lisan nah lisan ini nanti yang akan bisa mempengaruhi hati berbicara masalah lisan panjang lebar saya terkadang Kenapa saya menyampaikan ini? Terkadang ayat itu hanya sekedar dibaca, tapi kita tidak tahu tentang konsekuensi atau pelajaran-pelajaran yang diambil dari ayat tersebut. Apa faedah dan buah dari seorang yang bisa menjaga lisan? Yuslih lakum a'malakum. Amalannya akan menjadi lebih baik. Wa yakfir lakum dunubakum. Jadi orang yang menjaga lisan, orang yang bertakwa, orang yang menjaga lisan akan diampuni oleh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang ayat yang sering dibaca atau yang sering saya baca dan juga sering dibaca oleh para khutbah, para apa? khatib, para muballigh, muballighat, ustaz dan ustazah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang beriman, bertakwa dan pandai untuk menjaga lisan. Allahumma amin. Eh, pada pertemuan malam hari ini kita masih bersama dengan bab ar-raja. Bab tentang raja, raja. Ini sikap seseorang untuk senantiasa berharap kasih sayang Allah berharap kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita pelajari, yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini ada tiga hadis. Ya, hadis ke-414 insyaallah taala. Hadis 414 415 dan mudah-mudahan 416 akan kita mulai. Yang pertama berkata Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah eh, rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, mencurahkan kasih sayangnya kepada Al-Imam An-Nawawi. Wa an Jabir dan dari sahabat Jabir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan juga seluruh para sahabat wa jama'ana wa iyyahum fil firdausi Allahumma amin kemudian Allah dan Allah mengumpulkan kita dan para sahabat di firdausnya Allahumma amin qal dia berkata jaa arabiyun datang seorang Arab badui Arab yang tinggalnya di pelosok ya di Sahara di pedalaman-pedalaman, pedalaman sohra. Jadi jauh dari kota. Yang tinggalnya jauh dari dari kota. Kehidupan mereka bertani, kemudian beternak. Nah, dan sekarang masih banyak orang-orang yang tinggal jauh dari kota, kota Madinah, kota Mekah. Mereka tinggal di tengah-tengah padang. Mereka nanti punya eh, kebun, ya. Kemudian di situ juga ada peternakannya. Nah, ini orang-orang Arab Badui atau seorang Arab Badui datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal Orang Arab ini berkata, ini semangat mereka dalam mencari ilmu, ya kan? Datang dari jauh ya kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Berkata orang tersebut, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah adab, adab adab bagi umatnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil beliau. Jadi tidak boleh memanggil namanya langsung. Ya. Kita sebutkan gelarnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini adab. Sebagaimana kita saja dengan orang tua kita tidak boleh langsung manggil nama. Ya, Z. Nah, kita manggil Z. Tidak boleh, ya. Bapak kita misalnya Sugeng, Geng, dia kabarin, ya, Geng. Ya. Tidak boleh. Nah, kurang adab. Makanya suatu saat Abu Hurairah kalau tidak salah melihat ada dua orang sedang berjalan. Dia didatangilah oleh beliau salah seorang dari dua orang tersebut. Apa hubungan kamu dengan laki-laki tersebut? Yang ditanya yang lebih muda. Kata orang tadi, dia ini bapakku katanya. Jadi dua orang itu ternyata, bapak dan anak. Ya ini bapakku. Kemudian Abu Hurairah kalau tidak salah beliau radhiyallahu taala anhu mengajarkan kau ini harus beradab dengan bapakmu. Apabila engkau berjalan bersamanya, jangan mendahuluinya. Ya. Jangan kau berjalan di depannya. Ini sama bapak kita. Coba nanti pulang liburan dipraktekan. Ya. Jadi jangan hanya sekedar sebagai apa? wacana ya sama bapak kita, sama ibu kita. Pulang dari pasar jangan kita yang masuk dulu melebrak langsung nyekel HP. Nah, ibunya dulu masuk. Ya. Monggo Bu, bukakan pintu. Ya, ibunya keluar sandalnya disiapkan. Masya Allah. Merbes mili itu Bu Antum. Merbes mili itu loh. Ternyuh. Anakku kok jadi kayak gini ya sekarang. <laughs> Kenapa? Ya, masya Allah. Cobalah praktekkan. Itu yang masih punya orang tua, yang masih punya bapak ibu, yang nggak punya bapak ibu ya dengan orang tua siapa saja. Ya, dahulukan yang tua, sehingga e, seorang ulama ketika suatu saat berjalan dengan rekannya melewati sebuah jembatan ngewat, ya tau, ya ngewat Jembatan yang hanya bisa dilalui oleh satu orang. Maka ulama ini mendahului rekannya. Ketika sampai dia mengatakan, kalau seandainya aku tahu bahwa kau lebih tua dariku satu hari saja, aku nggak akan mendahului kamu. Jadi kelihatannya ahsan ini, ahsan ya, sebaiknya. Kalau kenalan dengan seseorang, itu tahu umurnya. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka gagah-gagahan nyong luih nom ya, saya luih apa muda enggak tapi dalam rangka ikrom usianya berapa itu yang harus kita kita ketahui supaya kita bisa menghormati dia demikian juga yang tua kalau sudah tahu ilmu ini bukan berarti kemudian menyepelekan yang muda karena yang orang yang tua pun dia harus menyayangi yang yang muda laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang yang muda. Oh qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau berjalan mendahului dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dan jangan kau panggil bapakmu dengan namamu, dengan namanya. Dengan namanya. Jadi sebut gelarnya apa? Bapak. Ya, abuya. Ya, abati apa apalagi ayahanda begitu. Ayahanda. Ya abati kalau di sini mungkin ayahanda. Nah. Kemudian yang ketiga wala tajlis qablahu. Jangan kamu duduk sebelum dia duduk. Hmm, nah anak muda ini loh. Nganter ibunya ke pasar, pulang ibunya masih nata-nata barang, sudah apa? Duduk lebih dulu. Hmm, selesaikan dulu, bantu ibunya, bantu orang tuanya. Setelah itu kita lihat beliau selesai duduk baru kita istirahat. Ini termasuk ketika bertamu rombongan gitu kan. Begitu sampai langsung grok gitu. Jangan tunggu dulu lihat yang tua udah duduk belum. Ya, jangan langsung asal apa? Makrok begitu. Enak banget. Langsung nyekel pacitane. Ya, adab. Ini adab. Jadi harus ada apa? uh, adab. Jadi adab-adab semacam ini miliknya salafiyun. Miliknya ahlu sunnah wal jamaah wa hadal manhaj. Ini manhaj ini. Manhaj itu bukan hanya sesuatu yang tadinya luas kemudian disempitkan. Sekarang ini manhaj itu dipersempit. Pengertian manhaj. Manhaj itu adalah bagaimana seorang menempuh jalan Islam ini dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya. Ini manhaj namanya. Jadi ini luas sekali ibadah, akidah, kemudian muamalah, ibadah, akhlak. Luas sekali. Ini dipersempit terkadang oleh sebagian. Di mana manhaj itu adalah sikap seseorang kepada seseorang. Yang menyelisihi apa namanya? Eh, satu masalah misalnya. Dipersempit lagi padahal masalahnya adalah masalah istiha istihadiyah. Dan yang sempit ini ngeri ketika dipersempit. Maka orang yang keluar dari sesuatu yang sempit ini sudah keluar dari manhaj, hitungannya gitu. Oleh karena itu dikatakan bid'ah lah, dikatakan ahlul batin lah, ini gara-gara manhaj itu jadi apa? Sempit. Akhirnya ketika salam nggak dijawab lah. Ya, Ketika ketemu melengos lah. Ya. Dan ketika apa ini wajib dijauhi, nah ini seperti ini jadi sempit. Ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak muda sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadinya manhaj itu luas, kemudian jadi apa? Sesuatu yang sangat sangat sempit. Agama inilah manhaj. Jadi dengan tahu bahwasanya manhaj itu adalah sesuatu yang luas, tidak gampang kita mengeluarkan seseorang itu dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ketika manhaj itu dipersempit, nggak setuju dengan kita, kita keluarkan. Wah ini nggak setuju dalam sikap dengan sebuah lembaga misalnya. Maka berarti dia keluar dari manhaj. Nah, ini muskilahnya. Karena menyempitkan sesuatu yang tadinya apa? Luas. Akhlak hada minal manhaj akhlak itu adalah termasuk dari manhaj. Dan lebih ngeri lagi toh, sama saja ngerinya kalau manhaj itu dipersempit ke dalam akhlak juga. ya. Dan ini juga tidak betul. Ketika seorang tidak berakhlak seperti ini berarti dia bukan ahlu sunan. Ini yang jadi terkadang orang itu gampang apa? Allah musta'an mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah wal, wal jamaah Dikatakan beda manhaj. Kok tiba-tiba bicara gitu saat ini? ya kok nyangkut kayak gitu. <laughs> Kita sedang bicara akhlak, ya kan? Dan sekali lagi akhlak itu adalah bagian dari apa? Manhaj. Bahkan kaitan antara akhlak dengan apa? Akidah erat atau tidak? Oh, erat sekali. Eh, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa contoh pertama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan orang yang menyelisihi bahkan dalam akidah pun. Orang-orang kufar. Akhlaknya baik. Hubungan dia baik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain Nabi Musa. <laughs> Nabi Musa alaihi salatu Salam, bagaimana dia berkata lemah lembut kepada siapa? Fir'aun. Nah, dan seterusnya. Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Kalau memang itu adalah bapaknya ya. Ulama berbeda pendapat. Azar, sang pembuat berhala, pembuat ya kan. Bukan hanya penyembah berhala, tapi dia yang membuat berhala. Kata Ibrahim kepada bapaknya, "Ya abati, duhai ayahanda." Ini panggilan kesayangan ini abadi. Kalau anak ya bunaya. Ya kan? Kalau ibu ummah. Ya ummah. Duhai ibunda. Ya. Nah, ini contoh dari siapa? Para ambia bagaimana mereka dalam ber berakhlak. Menunjukkan bahwasanya itu adalah termasuk dari bagian agama. Wallahu taala alam bi aswam. Kita lanjut. Ya Rasulullah. Duhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mujibatan, mal mujibatani. Apa itu yang dimaksud dengan dua perkara yang mewajibkan? Dua perkara yang mewajibkan. Mal mujibatan. Apa itu wahai Muhammad sallallahu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dua perkara yang mewajibkan. Faqal maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yushriku bihi syai'an dakhalan nara rahu muslim apa itu dua perkara yang mewajibkan dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama barang siapa yang mati dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Ini yang pertama. Berarti tidak syirik mentauhidkan Allah masuk ke dalam surga. Tauhid itu yang pertama. Barang siapa yang tauhid, tauhid mentauhidkan Allah masuk surga. Yang kedua, wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Tapi yang mati dan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun sesuatu apapun dengan apapun adanya dakhalan nar masuk ke dalam neraka berarti yang syirik masuk dalam neraka jadi dua perkara yang mewajibkan itu apa tauhid mewajibkan seseorang masuk ke dalam surga syirik menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka ini dua perkara dan ini yang harus kita jauhi ini syirik dan tauhid itu yang harus kita pegangi. Dan lihat Masya Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah kalau tidak salah ya. Di awal surat Al-Baqarah. Perintah pertama kali yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Itu adalah perintah untuk tauhid. Larangan pertama kali adalah larangan untuk syirik. Surat ayat berapa ya Syekh? Qul ya ayuhan nas atau ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu gitu. Ayat 20 kalau salah. Ya, ayat 20 ada yang bawa mushaf. Jangan dicari. Surat Al-Baqarah ayat 20 kalau tidak salah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin uh, rabbakumul ya ayuhan ya nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min min walladziina min qablikum ya ayuhan nasu budu rabbakum فالذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء و وأخرج به من السماء ماء وأخرج به من أه؟ وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم Walladzina min qablikum. Ini perintah pertama. Perintah untuk tauhid. La'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Jangan kamu menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan kamu tahu Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghamparkan bumi, Allah yang menumbuhkan tanaman dengan hujan itu tadi. Jangan kau sekutukan Allah padahal kamu tahu itu semuanya. Ini awal perintah dan awal larangan. Ya, awal perintah dan awal larangan. Uh, ini menunjukkan pentingnya dua hal itu. Taib. Ini dua mujibat e, dua mujibatan, dua perkara yang mewajibkan. Satu mewajibkan masuk surga, satu mewajibkan masuk ke dalam neraka. Kemudian eh, hadis ke-415 memiliki makna yang sama hadis ini jadi saya baca. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muadzun radifuhu dan Mu'ad membonceng beliau sallallahu alaihi wasallam ala rahl di atas kendaraan faedahnya apa ya kawan boleh boncengan ya, boleh boncengan yang penting yang dibonceng adalah apa satu sejenis ya kan kalau lain jenis berarti harus mahram. Ya, harus mahram. Karena Rasulullah SAW juga nggak pernah berboncengan dengan yang tidak mahramnya. Ya, faala kulihal di sini e, menunjukkan tawaduknya beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi bonceng umatnya, masya Allah. Dan pernah dibonceng dibonceng dosen? Nah, Ada dosen bonceng mahasiswanya. Ini keren kalau bahasa sekarang. Zen, Masya Allah. Dan itu pernah dan sering dilakukan oleh Syekh Albani. Rahimahullah ta'ala. Dia punya mobil. Mobilnya itu nggak pernah kosong. Setiap ada mahasiswa berjalan, berhenti, suruh naik. Berhenti, suruh naik. Penuh mobilnya. Dan itu sering terjadi juga dengan Syekh Ibrahim, Syekh kita, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hafizahullah taala. Kalau selesai kajian beliau, kita kan harus beliau salah satu mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Salah satu tekad beliau, sholatnya pasti di salah satu masjid kalau enggak Nabawi Mekah. Itu tekad beliau. Ya, kalau dia di Madinah, dia harus sholat di Masjid Nabawi. Kalau dia safar ke Mekah, maka dia inginnya sholat sebelum safar itu di Masjid Nabawi, sampai di Mekah pun sholatnya di sana. Jadi mengatur waktu bagaimana safarnya itu enggak kehilangan apa? Sholat jamaah di dua masjid ini. Masya Allah. Berarti berangkatnya kapan? Ba'da Isya. Ada Isya, sholat Isya dia berangkat, nanti 5 jam sampai sana, umroh, selesai, subuh sampai sana, kemudian jalan pulang, duhur sudah sampai, duhur sudah di Masjid Nabawi lagi. Jadi begitu. Itu tekad beliau. Nah, kalau ngajar di Masjid Jamiah, mungkin berjarak, berjarak sekitar 6 kilo dari Masjid Nabawi, Masjid Universitas Islam Madinah, eh, beliau menghentikan pelajarannya itu sebelum adzan. Ya, jadi dia ada kesempatan untuk menuju ke Masjid Nabawi. Nah, itu beberapa murid itu biasanya ngikut. Syekh mungkin arkat eh, saya ratak mungkin. Itu fadal fadal. Syarikukum Syekh, fadal fadal. Ikut saya, ikut saya, fadal fadal. Nah, suatu saat saat itu saya pas sempat ikut. Ada saya, kemudian ada Ustaz Abdullah Zain, satu mobil dengan eh, Sat Abdul Zain sama Syekh Abdul Razak eh Syekh apa Ibrahim ini cerita saya potong kemudian di potongan lain kebiasaan kita mahasiswa itu kalau ke Masjid Nabawi ada dua alternatif satu bayar taksi dan itu cukup mahal bayar sendiri 10 real ya kan kalau rombongan lima orang dua real dua real kan murah Nah pas gak ada rombongan itu mesti pinginnya alternatif yang kedua, cari tumpangan gratis. Ya haram haram gitu kalau sudah haram haram tal tal gitu kan sudah gratis sudah 10 real aman ya kan <laughs> lumayan bisa buat beli sawaya ya satu potong ayam kan satu potong ayam utik utuh itu 10 real ya kita makan sendirian kadang. Nah. <laughs> kadang separuhnya ya 5 real dan yang lain-lain. Allah taala alam. Yang ke pernah main ke sana mungkin tahu. Fa itu potongan kedua. Nah, ketika kita sedang berjalan dengan Syekh Ibrahim, ada mahasiswa-mahasiswa yang ngambil alternatif kedua tadi. <laughs> Haram-haram sih Jadi jalan ada yang gini-gini. Begitu berhenti Syekh Ibrahim buka jendela, "Haram ya Syekh?" katanya. "Mau ke haram ya Syekh?" "Ta'al," kata "Masuk." Dia enggak tahu kalau itu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ini begitu. Fa ini seorang dosen yang bawa apa? muridnya. Ya. Nah, kita coba <laughs> yang dosen itu Kan kasihan mahasiswa-mahasiswa jalan ke kampus ya <laughs> Masya Allah. Itu mungkin ngirit juga tuh <laughs> <laughs> Coba hentikan berani. Mau kemana? Bawa anu kampus anu ayo sekalian saya. Sekali-kali begitu mungkin. Ini mungkin perlu ya suatu saat ngobrol ke sana kemari ternyata dosennya coba rasanya gimana. Ya. Beda lain halnya dengan kisahnya siapa? Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin ketika naik taksi ya kan ketika naik taksi eh, kemudian apa namanya kenalan dengan sopir taksinya sopir taksinya nggak tahu man anda anta masbuk katanya ana Syekh Muhammad Saleh saya Syekh Muhammad kata saya Muhammad oh, anda Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin hmm ana Syekh bin Bas katanya <laughs> kata kata sopirnya karena nggak tahu kalau dia itu apa Syekh Utsaimin tapi akhirnya terus cerita, akhirnya sadar bahwasanya itu betul-betul apa? Uh, Syekh Utsaimin. Nah. Halah kulihal ikhwan, terkadang kita ini nggak tahu sama orang, makanya sebaiknya kenalan lah ya. Halo. Nah. Wallahu taala alam. Kita lanjut. Nah. Beliau sallallahu alaihi wasallam membonceng siapa? Muad. Qal ya Muad, wahai Muad, qala baik. Ini panggilan. Kemudian dijawab, lah baik. Jadi adab kalau seorang dipanggil, menjawab. Jangan jangan, hah. Hmm. Apalagi dipanggil orang tuanya. Ya. Fulan, dalam. Ya bu, ya pak. Gitu. Jangan, ah. Ah. Jangan. Adabnya di mana? Labbaik ya Rasulullah di sini. Kalau di, dilanjutkan labbaik wa sa'daik. Kalau bahasa Jawa itu dalam sendiko dawuh. Jadi saya siap menerima perintahmu. Ya, dengan orang tua begitu, dalam Bu, kersa nopo, akan nopo, j, wonten nopo, j, wonten nopo. Ya, ada apa Ibu? Ya, ada apa Bapak? Wah, oh, sebentar. Jangan gitu. Ada. ya. Terus sampai tiga kali diulang. Ya Mu'ad, baik ya Rasulullah wasadaik. Ya Ya Mu'ad, baik ya Rasulullah wasadaik. Falafan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mamin 'abdin, tidak ada seorang hamba yang yashadu Allah ilaha illallah, yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, wa anna dan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, sidqan min qalbi, benar-benar jujur." Ya, dari hatinya. Illa harramahullahu 'alan nar kecuali pasti Allah akan haramkan dia dari api neraka. Qal berkata Mu'ad bin Jabal, ini mutiara dapatkan. Kata Mu'ad bin Jabal, "Ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas fayastabshiru?" Duhai Rasulullah, bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada rekan-rekanku, kepada manusia sehingga mereka nanti bisa senang? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qal idan yattakilu. Jangan dulu nanti mereka bisa apa? Nanti mereka bisa ee, eh, terlalu menggantungkan harapan. Terlalu menggantungkan harapan. Tapi di akhir menjelang kematian Abu Hurairah, uh, menjelang kematian Anas atau Mu'ad ya, menjelang kematian Mu'ad radhiyallahu taala anhu, dikatakan di sini fa akhbara biha Mu'adun 'inda mautihi ta'assuman. Menjelang kematian Mu'ad, beliau mengabarkan hadis ini karena takut berdosa karena menyembunyikan apa? ilmu. Ini hadis ke-415. Eh, Maknanya sama Insya Allah akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Masih tersisa waktu sekitar 3 menit dari waktu adzan.